Wa in kana ismuha mufradan buniya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban wa na'ni bil mufradi huna wa fi babin nida'i ma laysa mudafan wa la shabihan bil mudafi wa in kana musannan aw majmu'an. Dan apabila isimnya mufrad isi apabila isimnya la itu mufrad bukan mudaf bukan pula syibh mudaf maka dia dimabnikan di atas apa yang dia dinasobkan dengannya ketika dia mu'rab. Ya, jadi saya ulangi isimnya la nafiyal jinsi apabila dia mufrad mufrad di situ masuk apa? Mufrad musanna jamak taksir jamak muzakkar salim jamak muannats salim. Itu mufrad tergolong mufrad karena bukan jumlah bukan pula apa? Syibhu jumlah. Apabila isimnya mufrad maka dia dimabnikan sesuai dengan mansubnya ketika dia mu'rab. Kalau ketika dia mu'rab mansubnya dengan fathah ya dia mabninya ketika menjadi isimnya la di atas fathah la rajula. Kalau dia ketika mu'rabnya mabninya di atas ya eh mabninya. Ketika dia mansub ya dengan ya maka mabninya di atas ya la rajula ini fiddar. Ketika ketika mu'rab ketika mu'rabnya dengan ya Tarjam Utaka Salim La muslimina maka mabninya di atas ya la muslimina dan seterusnya. Ya. Wa na'ni bil mufradi huna wa fi bab nida ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf dan yang kami maksud dengan mufrad di sini ya. dan pada bab nida adalah apa yang bukan mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Jadi pembahasan mufrad dalam isim la dan nida sama. Yaitu apa? apa yang bukan mudhaf bukan pula syibhu mudhaf. Ya. Wa in kana musanan atau majmu'an meskipun dia musanna isimnya. Yang mufrad ini meskipun dia musanna ataupun majmu' tetap jadi dikatakan mufrad pada bab ini. Pada bab munada dan bab apa? La nafiyal jinsi atau ismula nafiyal jinsi. Fa in kana mufradan aw jam'a taksirin bunya 'ala al-fathi nahula rajula hadirun wala rijala hadiruna. Apabila isimnya mufrad atau jamak taksir, maka isimnya dimabnikan di atas fathah sesuai dengan nasabnya. Contohnya la rajula. Nah, saja dibuang di sini apa tanwinnya. La rajula hadirun, la rajula hadirun. Ya Robnya jelas tadi yang antum sudah meyarobnya lana fil jinsi ta'amal amala inna tansibul isma tarafal khabar rajula ismula nafiyal lil jinsi mabni ala fath fi mahalli nasbin hadirun khabar lana fil jinsi marfu' wa alamatu rafi' al dhamma al ala akhiri wala rijala hadirun sama juga pada bab ini rijal itu mufrad karena bukan jumlah bukan pula syibu jumlah وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق Apabila isimnya lana fil jinsi itu musanna atau jamak muzakkar salim maka dia dimabnikan di atas ya karena ketika mansubnya di atas ya. Contohnya la rajulaini ini fiddar wala qaimai wala qaimina fis suqi. Ya, rajulaini ismula nafil jinsi mabni ala ya. Ya, atau mabni alama yunsabu bih lau kana mu'raban nih wa huwa al ya fi dar jar majrur fi mahalli rafin khabar la wala qa'imina fi suq sama ya rabbnya eh, mabni al iya wa in kana jam'a muannatsin saliman buni al kasrati nahu la muslimati hadiratun apabila isimnya adalah jamak muannats salim maka dia dimabnikan di atas kasroh ya tanpa tanwin ya nahula muslimatin hadiratun ya di sana ada kalam terkait dengan mabninya jamak muannats salim ketika dia menjadi isimnya la hmm. ada yang menyertakan tanwin ada yang tidak ada juga yang menfathahnya la muslimati hadiratun tidak ada kaum muslimat yang datang yang hadir Waqad yubna ala al-fathi dan terkadang dia jamak muannats salim ketika menjadi isimnya la nafil jinsi mabnikan di atas fathah. La muslimata hadiratun. Ada bahasa seperti itu juga ada. Ya robnya ya sama. Muslimat ismula nafil jinsi mabni ala al-kasrah. Atau kalau la muslimata ala al-fath. Ya. Fi mahalli nasbin. Ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Hah? Ya lafia juga. Zinji juga bila hujjah. Di situ khabarnya mahruf, mahbuf. Bila hujjatin fi misalkan. Sama. Cuma dia majrur. Hmm. Gak ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع apabila la berulang contohnya la haula wala quwata apabila la berulang contohnya la haula wala quwata jaza fi nakiratil ula al fath wa rafa' boleh pada nakira yang pertama fathah berarti mabni di atas fathah la haula wala quwata atau rafa' kalau rafa' berarti apa mu'rab ya la haulun wala quwata jadi apabila la berulang, maka boleh pada nakiro yang pertama, pada contoh ini pada haula, dengan fathah, maksudnya mabni di atas fathah. La haula wala quwata. Atau rofa, la haulun wala quwata. Kalau kita fathah, ya, nakiro yang pertama, maka i'rabnya adalah di situ la jinsi ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfal khabar munin haula ismuha mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin wal khabar mahdzuf khabarnya mahdzuf takdirnya lana jadi kalau kita pilih haula dengan fathah maka dia sebagai apa? Isimnya la'na fi'lil jinsi mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin khabari mahdzuf takdirnya lana ataupun yang lainnya. La haula lana. Nanti terkait dengan isim yang kedua akan ada pembahasannya. Kalau kita merofakkan nakira yang pertama dengan kita baca la haulun wala quwata maka atas dasar la-nya mulghah yaitu diilgho tidak diamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Karena laknya berulang. Maka berarti isim yang setelah laknya itu dirofakkan sebagai mubtada marfu bil ibtida. Khobarnya mahdhuf takdirnya lana juga. Ya. Bisa dipahami Arabnya? Ya, Apabila la berulang, contohnya la haula wala quwata, maka boleh pada nakiroh yang pertama itu la haula, pada haula fathah. Kalau fathah berarti dia i'rabnya sebagai isimnya la. Mabni di atas fathah. Pada mahalnya nasab isimnya mahdhuf takdirnya apa? Lana. Hmm. Kalau kita baca rafa la haulun berarti di sini laknya mulghah tidak diamalkan maka haulun di diarah sebagai mubtada mulghah tidak beramal maknanya tetap ada maknanya penafian tapi apa amalannya tidak ada khabarnya mana mahfuz juga sama lana sudah pahami ya ini harus dicermati dan terus diulang-ulang biar tidak lupa fa in fatahtaha jaza fi thaniyati thalathatu aujuhin al-fathu wan nasbu war raf'u apabila engkau menfathah nakira yang pertama itu haula dalam contoh ini ini bukan pembatasannya silahkan antum terapkan yang semisal ini apabila la berulang pada isim yang nakira apabila engkau fathah isim la yang pertama maka boleh bagimu pada isim la yang kedua tiga sisi. Fathah berarti la haula wala quwata. Atau nasab berarti la haula wala quwatan. Atau rafa la haula wala quwatun. Di sini kalau fathah bagaimana i'rabnya? Kalau kita baca la haula wala quwata bagaimana i'rabnya? Wala quwata kalau la haula sudah jelas ya tadi barusan kita lewati. I'rabnya adalah dengan mengamalkan la yang kedua sebagaimana la yang pertama. La di Arab wala quwata au harfatin la nafil jinsi. Ta'amal amala inna. Ya, ta'amal amala apa? Inna tansibul isma tarfan khabar wa quwa ismuha mabni al fathi mahali nasbin. Khabarnya mahdhuf juga na. Nah itu. Ada yang mau saya susulkan ya? Semoga enggak menceraikan ingatan. Tadi ketika kita baca rofa la haulun boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama kita jadikan la tadi mulhoh tidak beramal. Sisi yang kedua kita amalkan la atau kita jadikan la di sini sebagai la nafiyalil jins la, la nafiyah hijaziyah dijadikan la nya apa la nafiyah hijaziyah yang amalannya apa merofakan isi menasabun khobar boleh ketika dikatakan la haulun untuk kita jadikan laknya mulghah berarti haulnya mubtada haulunya mubtada atau kita jadikan haulun ataupun laknya di situ apa nafi hijaziyah yang fungsinya ataupun amalannya merofakkan isi menasabun khobar berarti haulun sebagai isimnya la khobarnya lana pada mahalnya nasab ya sekarang kita balik lagi ke pembahasan yang setelahnya yaitu terkait dengan isim nakir yang kedua jadi apabila engkau fathah nakira yang pertama boleh pada nakira yang kedua tiga sisi. Sisi yang pertama fathah. Fathah ini karena kita mengamalkan la yang kedua sebagaimana kita mengamalkan la yang pertama. Nah itu. Khobarnya berarti mahbub juga. Kemudian yang kedua nasab. La haula watan quwwatan atas dasar apa kita menasabkan yang kedua ini? Karena ala ja'lillah zaidatan li ta'kidin nafi wa quwwah bin nasbi ma'tuf ala mahal ismila al-ula anna mahallahu nasab. Jadi kalau kita nasabkan yang kedua la haula wala quwatan ini karena kita jadikan laknya pada wala quwata itu lanya zaidah tambahan yang didatangkan untuk takkidin nafi menekankan penafian. Kemudian kekuatan, kenapa dinasobkan? Karena ma'tufun ala mahal ismila. Karena dia kuatan diatofkan kepada mahalnya isimla. Mahalnya isimla yang pertama apa? Nasob, ya kan? La haula, haula mabni di atas fathah. Mahalnya apa? Nasob. Nah, kuatan dinasobkan karena diatofkan kepada apa? Mahalnya haula yang mansub. Sudah paham ini? Sisi yang kedua, pada isim nakiro yang kedua yaitu nasab kenapa? Karena kita jadikan lainnya apa? Za zaida. Apa fungsinya zaida di sini? lit takkid yaitu takkidu an nafsi untuk menguatkan penafiannya. Sehingga kalau antum i'rab la haula sama seperti yang sebelumnya, wawunya harfu atfin la zaidah kuwatan ismun ya apa? Ma'tuf ala mahali haula atau mahali ismila al mansub ya yang mansub bahwa mansub itu wa alamatun nasbi al fathah zahiru ala akhirih paham gak nih ya kemudian sisi yang ketiga yaitu rofa bagaimana berarti bacaannya la haula wala quwwatun la haula wala quwwatun. Ya. Atas dasar apa? Engkau merofakkan quwwatun. Hmm. Yaitu atas dasar engkau menakdirkan la yang kedua itu zaidah. Kemudian haulun dengan rofa itu ma'tuf ala mahallila al-ula masmiha karena diatofkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Jadi mahalnya la bersama isimnya itu mahalnya tidak rofa. Itu menurut si Bawai. Kalau si Bawai berpendapat bahwasanya la bersama isimnya penggabungan antara la nafil jinsi bersama isimnya pada mahalnya rofa ibtida. Sehingga kuwatun marfu di sini karena diatofkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Ya, kalau kuatan itu diatofkannya kepada mahalnya isimnya saja. Ya. Atau oh, yang kedua masih tadi kenapa dibaca kuatun? Alasan yang pertama karena kita mengatakan kuatun kepada mahalnya lah bersama isimnya. Atau yang kedua dengan mengamalkan lah yang kedua seperti amalannya Laisa la hijaziyah yaitu merafakan isim dan nasabun khobar haulunya rofa sebagai isimnya la nafiyah hijaziyah marfu ya nah, itu khabarnya mahdhuf berarti lana Sifami atau boleh pula dengan kita ilgho la yang kedua karena berulang boleh diilgho kemudian haulu dengan dirofakkan sebagai mubtada marfu' bil tidak boleh tanda tanda rofaknya adalah apa bomah ya khabarnya mahdzuf juga berarti ada tiga sisi kalau kita baca la haula wala kuatan eh kuatun boleh kuatun dijadikan ma'tuf kepada apa mahalnya la bersama isimnya boleh pula karena kita mengamalkan la di situ seperti amalannya la nafi jaziyah ataupun apa? La yang beramal namanya laisa merafakan isim dan masukkan khabar boleh pula kita jadikan kuwatun sebagai mubtada khabarnya mahdhuf. Iya. Dengan diilgha berarti lainnya diilgha, lain keduanya diilgha. Sampai di sini ada yang belum paham? Itu rinciannya banyak. Tapi insya Allah kalau sering diulang bisa paham. Kemudian wa in rafa'ta an-nakirata al-ula. Coba kita meroja dulu lah biar mantap. La haula wala quwata. La di sini berulang. Apabila la berulang maka pada isim nakirah yang pertama boleh berapa sisi? Dua sisi. Yaitu apa? mabni dari fathah la haula wala quwata boleh sisi kedua itu apa rafa la haulun wala quwata kalau kita fathah la haula berarti la-nya di sini apa beramal atau tidak beramal iya haula isimnya la mabni ala fath fi mahalli nasbin mana isimnya la mahdhuf takdiruhu lana iya atau boleh pula kita baca rofa la haulun wala quwata atas dasar apa? Alasannya ada berapa? Dua, yang pertama karena laknya apa? Mulhoh, tilhoh. sehingga haulun di sebagai mub ada khabarnya lana juga. Atau laknya dijadikan lanafiyah hijaziyah, merafakan isi menasabkan khabar. Nah, kemudian apabila kita baca haula dengan fathah, maka pada nakira yang kedua kuah boleh berapa sisi? Tiga. Fathah wala kuwata atas dasar apa? mengamalkan layang kedua sebagaimana layang pertama. Khabarnya juga ditakdirkan. Berarti jumlahnya dua ya. Jumlahnya dua. Hmm. Atau nasab. La haula wa la quwatan. Dengan apa? Mengatofkan kuah kepada apa? Kepada mahalnya isim la haula. La-nya fungsinya apa? Zaidah. Ditakid. Berarti jumlahnya hanya satu, iya kan? Karena diatofkan, ya, jumlahnya hanya satu. Boleh pula rofa, la haula wala quwatun. Alasannya ada berapa ini? Tiga. Yang pertama, alasannya apa dibaca kuwatun? Karena di diatofkan kuwatun kepada mahalnya la bersama isimnya. Yang kedua, ya la-nya berarti di situ zaidah saja. Yang kedua, la-nya seperti ya, drama seperti amalnya Laisa, nafi hijaziyah. Berarti kuwatun sebagai isimnya la, khabarnya mahdhuf berarti dua jumlah atau alasan yang lain laknya mulghah ya kuwatun dijadikan sebagai mubtada khabarnya mahdhuf hafal ada yang bisa ulang hmm. wa in rafa'tan al ula ah, sekarang yang kedua wa in an-nakirata al ula jazalaka fil nakirati tsaniyati wajhan ar-raf'u wal fathu Ar-raf'u wal fathu. Ya. Apabila engkau merofakkan nakiro yang pertama, apabila engkau merofakkan nakiro yang pertama dibaca haulun berarti la haulun, maka boleh bagimu pada nakiro yang kedua dua sisi. Rofak juga la haulun wala quwatun atau fathah la haulun wala quwata. La haulun wala quwata Hmm. Atas dasar apa engkau merofakkan yang kedua? La haulun wa la quwatun. Ya. Atas dasar bahwasanya dijadikan laknya di sini mulghah. Laknya mulghah, diilghah, tidak diamalkan. Kenapa alasannya tidak diamalkan? Karena berulang. Laknya boleh untuk tidak diamalkan. Penyebutannya berulang boleh untuk tidak diamalkan. Berarti irobnya kuwatun itu mubtada. Ya, marfu bil ibtida khabari mahdhuf juga. Atau alasan kedua, laknya nafiyah lil nafiyah hijaziyah. Yang meramal ya, seperti amalannya kana marfakan isim dan masukkan apa? khabar. Ya. Boleh pula di sini katanya fathah, la haulun la quwata atas dasar engkau jadikan laknya di sini na nafil jinsi yang beramal seperti amalannya inna menasabkan isim dan merafakan khabar. Nah itu. Sampai di sini. Ada yang belum paham? Udah ya. Cuma rinciannya banyak. mahalnya lah bersama isimnya. Tidak. Apa? Ibtida, ya ibtida saja. Jadi ibtida dengan mubtada beda. Kalau ibtida itu amilnya. Ya, amilnya, mahalnya ibtida. Ya. Pada mahalnya ibtida. Atau boleh juga mubtada Ya, berarti mana khabarnya? Hah? Tadi pada yang berapa itu? Contoh ya, mana tadi contohnya dibaca? La haula wala quwwatun Ya, berarti khabarnya mahdhuf ya. Khabarnya mahdhuf dan jumlahnya berarti satu jumlah. Karena kuwatun tadi atofan kepada la haula, ya kan? La haula wala quwwatun ya. Ya, boleh kita anggap di situ kuatun diatofkan kepada la haula. Ya bisa juga dikatakan mubtada berarti khabarnya mahdhuf. Ya. Lana juga. Yang lain? Enggak ada. Ini harus hafal nih. Ya, muncul nanti di soal ini. Iya. Kemudian lain apa sudah mulai ya? Masih kuat kan? Ya, yes. sampai jam 11 lah. seperempat menit lagi. Wa in atofta ala smila wa lam tatakarrar la wajaba fathu nakirati al-ula wa jaza fi nakirati thaniyati ar-raf'u wa nasbu nahu la haula wa quwwatun la haula wa quwwatun wa quwwatan. Ya. Apabila engkau mengatofkan kepada isimnya la sedangkan laknya tidak diulang penyebutannya. Maka wajib untuk menfathah nakiro yang pertama. Dan boleh bagimu pada nakiro yang kedua dengan dua sisi. Rofa atau nasob. Ya, contohnya la haula wa quwwatun atau wa quwatan. Di sini kita dapati diatofkan kepada haula kuwah sedangkan laknya tidak diulang, ya kan? Maka pada nakir yang kedua hanya boleh dua sisi. Rafa la haula wa quwwatun atau nasab la haula wa quwwatan. Ya. I'rabnya apa? Berarti kuatun sudah tahu insya Allah ya. Kuatun i'rabnya apa? Kenapa marfu? Hah? Ma'tuf kepada mahalnya lah bersama isimnya sudah. Ada lain kan? Kalau kuatan i'rabnya apa? Karena dia apa pun pada mahalnya isimnya lah Sudah, mudah. La haula wa quwatun. Wa quwatan enggak boleh, wa quwata. Kenapa? Karena tidak berulang laknya. Tidak kuat untuk beramal pada dua isim. Ya. Dipahami nih? Ya mudah ya. Ini udah ringkas. Ya. Kalau diatofkan kepada nakiro yang pertama tanpa mengulang laknya hanya boleh dengan dua sisi. Nasab ataupun rofa la haula wa quwatun la haula wa quwatan. Khabarnya juga sama mahdhuf. Iya. Wa inna atafta eh, sudah. Wa idza na'atta ismala mufradan na'tin mufradin. ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل fasilun. Nahu رجل ظريف جالس جاز في النعت الفتح والنصب والرفع Apabila engkau mensifati apabila engkau menyifati isim yang mufrad dengan sifat yang mufrad pula kemudian tidak dipisahkan antara sifat dengan yang disifati oleh pemisah contohnya la rajula dharifa jarisun. ya di sini disifati kan isim laknya rojul dengan sifat yang mufrad vorif ini mufrad dan tidak ada pemisah yang memisahkan antara sifat vorif dengan mausufnya rojul. maka dalam keadaan seperti ini boleh pada naatnya pada sifatnya dalam contoh ini dhorif tiga sisi fathah la rajula dhorifa atau nasab la rajula dhorifan atau rafa la rajula dhorifun ya. boleh dengan tiga sisi Kalau fathah atas dasar apa kita fathah? Yang kedua adalah rajula dharifa. Ya. Atas dasar kita menakdirkan bahwasanya sifat mausuf rajula dharifa itu sifat mausuf rajulanya mausuf dharifnya sifatnya. Atas dasar bahwasanya sifat mausuf ini ditarkib disusun menjadi susunan seperti susunan khamsata asyara yang mabniul juz'aini yang mabni kedua bagiannya ya rajula dharifa kenapa di situ di fathah semua karena dia rajula dharifa sifat mausuf di sini itu ditarkib seperti tarkibnya khamsata asyara sittata asyara sab'ata asyara dalam keadaan dua bagiannya mabni semua ya Adat dari mulai ahad asyara, satu asyara, sampai tisata asyara. imam mabni di atas fathah pada dua bagiannya. Kecuali isna ya. Ja'a ahad asyara. Itu kan. Ja'a ahada asyara. Waraitu ahad asyara. Maratu bi ahada asyara. Dia mabni di atas fathah pada dua bagiannya. Demikian pula sifat mausuf pada isimnya la. Dia mabni pada dua bagiannya karena ditarkib seperti tarkibnya ada di ini. Difahami? Ya. Kalau di fathah berarti karena ditarkib seperti tarkibnya ahada asyara wa akhwatihi dan teman-temannya. Setelah ditarkib kemudian dimasuki la padanya. Ya, dimasuki la sehingga jadilah la rajula Adapun kalau kita nasobkan sifatnya vorifnya dengan dikatakan la rajula maka alasannya adalah dengan menjadikan vorifan sebagai sifat bagi mahalnya isim la. Karena kita tahu bahwasanya isimnya la itu rajula pada mahalnya apa? Nasab sehingga vorifan karena dia sebagai sifat bagi rajula yang mana mahalnya nasab maka dia pun ikut mansub. Ya. Adapun kalau kita rafa'kan atau kalau kita i'rab dulu ya biar tanpa jelas la rajula dzarifan jalis. Ya. I'rabnya bagaimana la? Nafiyalil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma tarfa'ul khabar rajula ismula nafiyalil jinsi mabni ala al-fath fi mahalli nasbin dhorifan sifat li mahali rajul ya sifatul mansub mansub mithluhu wa alamatu nasbihi al fathah al zahiru ala akhirih jalisun jalisun khabar marfu' wa alamatu rafihi al dhamma zahiru ala akhirih ya kalau tadi la rajula dharifa jalisun i'rabnya ya Bagaimana? Lana fil jinsi ta'malu amal inna tansibul isma wa ba rajula dzarif. Jadi satu ya. Rajula dzarifa Arabnya satu. Rajula dzarifa mabniyani ma'aha al fath. Keduanya dimabnikan di atas fathah. Fi mahalli nasbin. Pada mahalnya nasab ismuha isimnya la jalisun khabaruha. Ya. Adapun kalau kita rafa'kan dzarifnya sifat dari dari rajul la rajula dzarifun maka atas dasar dia Zorifun yang marfu ini sebagai sifat bagi mahalnya apa? Hah? Bagi mahalnya lah bersama isimnya. Hmm. Irobnya bagaimana kalau dirofakan? Ah, la rajula la rajula zarifun la nafilil jins rajulun rajula mabni ismu la mabni alal fath fi mahali nasbin iya kemudian Dhorifun sifat lima halila ma ismiha sifatul marfu marfu mislu wa alamatu rafi ad zahiru ala akhirih ya, jalisun apa khabar ya khabarnya khabar bagi apa itu jalisun? Bagi mubtada, bagi mubtada la rajula itu. Ya, jadi jalisun itu khabarnya bagi mubtada la rajula. Zorifun khabarnya jalisun. Jadi laknya sudah ditarkib menjadi bersama rojula menjadi satu isim sehingga enggak usah dicari isimnya la rajulanya mana. Ya, karena dia sudah mubtada, ya Rabbnya sebagai mubtada. Jadi jalisun sebagai khobar bagi mubtada la rajula. Pada apa? Saya khobar bagi mahalnya la rajula mubtada. Adapun enggak usah antum tanyakan mana isimnya la rajulanya kalau demikian. Eh khobarnya. Dia sudah ditarkib la bersama isimnya menjadi mubtada. Ya. Sehingga yang antum cari khobarnya la rajula ini jalisun. Ya. Hai itu. Gimana? Ikhlas? Tengah kuat? Kalau hari Sabtu panjang, ya antum kalau capek bagi yang nggak kuat nggak usah ikut paginya. Ya. Bagi yang kuat tenaganya, semangatnya, ya silahkan ikut. Fa in fasala baina an wal man'uti fasilun أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط نحو لا رجل جالس ظريف وظريفا ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر apabila dipisahkan antara sifat dan yang disifati oleh pemisah. Kalau tadi kan yang barusan kita lewatkan hukum sifat atau hukum isimlah apabila disifati dengan sifat yang mufrad dan tidak ada pemisah antara sifat dengan mausufnya. Ada berapa sisi tadi? Tiga sisi. Fathah, nasab dan rafa. Adapun kalau sifat dan mausufnya dipisahkan oleh pemisah ataupun sifatnya bukan mufrad tapi syibu jumlah ataupun jum apa mu'al mubaf atau syibu mubaf bukan syibu jumlah ya. Mubaf ataupun syibul mubaf maka jazar raf'u wa nasbu faqat boleh pada sifatnya rafa dan nasab saja tidak boleh apa fathah contoh la rajula jalisun la rajula jalisun dharifun wa dharifan wala rajula tali'an wa tali'un jabalan dijadikan satu di sini khabarnya hadirun khabarnya itu di sini kita dapati isimnya la yaitu rajula disifati kan oleh sifat. Nah, la rajula jalisun la rajula jalisun dhorifun. Ya, boleh dhorifun, boleh dhorifan. Ya. Kenapa? La rajula jalisun Zorifun atau Zorifan. Ya. Wala rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Ya, Eropnya bagaimana dulu? la rajula jalisun dharifun. Coba di Rob. Ada keliru nggak di sini? Arabnya la rajula jalisun dharifun. Ya, jalisun dharifun. La rajula jalisun borifun. Di sini khabarnya borifun ya. ya. Ya Rabbnya lana filal jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar rajul mabni al fath fi mahali nasbin ismuha jalis khabar la marfu' biha wa alamat rafihi bamu akhiri. borif dirafa' na'at tadi bagi mahalnya la ya bersama isimnya karena mahalnya la bersama isimnya adalah apa ibtida atau mubtada Walaupun pula menasabkannya karena dia sebagai naat bagi apa? Mahalnya isim ila isim la. Ya. ya. Oh iya iya. sun khabarnya ya. Gitu. La rajula dhorifun aslinya tuh. Jadi aslinya la rajula dhorif. Di sini dipisahkan antara apa? Manutnya rojul dengan naatnya. vorif oleh apa? Oleh khobar jalis. Ya. Di sini dipisahkan antara apa? Naatnya dengan manutnya. Rajul itu manutnya, Warif itu apa? Naatnya dipisahkan oleh apa? Khobar, jalisin khobarnya. Ya. Maka hanya boleh dengan dua sisi pada sifatnya itu Warif. Boleh Warifun, boleh Warifan. Kalau Warifun sebagai sifat bagi apa? Mahalnya lah bersama isimnya. Kalau Warifan sebagai apa? Iya sebagai sifat bagi mahalnya isimnya la rojul Jadi i'rabnya la nafil jinsi rajula ismu la nafil jinsi mabni al fath fi nas nasbin jalisun khobar iya. Ya. Jalisun i'rabnya sebagai khobar khobar la ya. Marfu' wa alamatu rafi' wa akhirih dharif. Dharifun apa i'rabnya? Ya Na'at Naat bagi apa? Lima halila ma'asmiha. Boleh dhorifun, boleh dhorifan. Yang tidak boleh apa? Dhorifa, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka orang Arab tidak mentarkib. Ya, tidak mentarkib dari tiga kalimat sekaligus. Seandainya di fathah, berarti kan ini tarkib tiga kalimat menjadi satu kalimat kan. La rojula jali sabarifa. Ini, ya. Ini tidak dilakukan yang seperti ini. Kemudian contoh yang berikutnya wala rajula polian atau poliun jabalan hadirun. Di sini isimnya disifati dengan apa? Sifat yang bukan mufrad, yaitu apa sifatnya di sini? Polian, jabalan, syib mubaf, yang menyerupai mudhaf. Maka pada apa sifatnya boleh dengan dua sisi. Boleh polian, boleh poliun. Iya. Irobnya ya, sama. Ya, kalau kita baca poli'an berarti dia sifat bagi mahalnya rojul. Kalau poli'un sifat bagi mahalnya la bersama rojul. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Hah? Boris. Apa artinya dhorif? Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Man yadhkur makna dhorif? Sudah lewat ya? Baik, biasanya pada wajahnya bagus. Ya. Yang kita lewatkan di kawakib itu banyak makna-maknanya ya. Di antaranya Vorif itu kebagusan pada wajah di antaranya ya kadang bermakna macam-macam bisa cerdas kadang dia menjadi sifat bagi wajah ataupun sifat bagi kalam kalau pada kalam berarti dia kalam yang menyentuh kalam yang bagus ya, coba dibuka lagi Dan kita lewatkan ya di kaukib itu ada di situ penyebutan makna adorif adorofah biasanya pada wajah yang lain enggak ada? Hmm. Ya kalau la rajula dharifa ya nya nafil jinsi rajula dharifa ismula. Ya mabniul ini mabni pada pada dua bagian ini fi mahali apa? Nasbin. Kalau la rajula dzarifan, dzarifannya sebagai apa? Sifat bagi mahalnya rajul. Maka dia ikut mansub. Enggak ada yang lain? Ya Allah alam sampai sini kita cukupkan subhanallah bihamdik syallallahu ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum